الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منه النية لكل يوم وتبييتها من الليل والإمساك عن المفطرات Di antara cara-cara daripada berpuasa adalah an-niyatu niat likulli yaumin pada setiap hari berpuasa. Tiap hari berpuasa. Kalau puasa Ramadan berarti setiap hari dari daripada puasa Ramadan. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Setiap hari wajib untuk diniati Watabyituha dan menginapkan itu niat minal laili dari malam hari. Jika puasa itu adalah puasa wajib, maka niatnya harus dinginapkan pada setiap malamnya mulai sub mulai maghrib sampai so, subuh. Habis maghrib dia niat besok puasa. Makan makan makan nggak apa-apa. Yang penting udah niat mulai subuh fajar tidak boleh makan lagi. Tidak boleh minum lagi. Jadi kalau puasa yang wajib, wajib diniatkan huh? mulai malam ha? malam hari. Apa aja puasa yang wajib? Yang jelas Ramadan ya. Yang jelas Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan wajib diniati. Mulai maghrib sampai subuh. Kalau lupa lah niat? Sampai fajar wajib dia berpuasa, wajib dia tidak makan, tidak minum, sampai maghrib. Dia dosa dan wajib ngoboi. Tapi Kalau nggak ada oh, udur. Kedua puasa yang wajib, puasa godok. Kalau sampean ini perempuan biasanya punya utang puasa. Mau goboi ya berarti niatnya mulai malam hari. Niatnya mulai malam ha? hari. Puasa gobok. Yang ketiga puasa yang wajib itu puasa kafarah. Baik itu kafarah jima di waktu Ramadan, puasa Ramadan, atau kafaratul yamin, kafaratul dihar. dan karena itu puasa hukumnya wajib, berarti harus diniati mulai malam, ha? malam hari. Yang keempat, puasa bagi orang yang melaksanakan haji kena dam tapi dia nggak bayar dam. Nggak mampu untuk membayar dam. Puasa. Salatatin fil haji. puasa Wasab'atin idah rajatum. Kan gitu. Itu berarti puasa wajib. Ni niatnya harus mulai malam ha? Malam hari. Yang kelima yaitu puasa untuk istisqa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah memerintahkan rakyat harus puasa empat hari menjelang sholat istisqa, maka wajib bagi rakyat untuk berbuah berpuasa karena taat kepada umarok Yang keenam puasa nazar. Saya nazar puasa hari Senin. Berarti puasa itu wajib bagi dia yang nazar. Karena itu niatnya harus mulai malam ah, malam hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda La siyama liman lam yufridhu minal laili. Tidak sah puasa bagi yang tidak dia niatkan mulai malam hari. Mulai malam hari wajib diniatkan berarti. La siyama liman lam yufridhu minal minal laili rawahu darul qutni Tapi kalau puasa itu puasa yang sunnah jika puasa tadi itu adalah puasa yang yang sunnah maka niatnya bukan mulai malam hari. Boleh niatnya sebelum zawal, dohor. Asal mulai subuh belum melaksanakan perkara-perkara radikal mau puasa sunnah Arafah mulai subuh belum minum kopi belum makan belum apa jam 8 pagi bisa niati poso sah kalau puasa sun sunnah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kalau udah dia pagi hari keliling tidak ada yang dimakan mulai subuh tanya Gak rumah istrinya ada makan, gak ada, gak ada, gak ada betul makan. Wis, kalau begitu poso wis. Begitu keadaan Rasulullah, nggak seperti kita. Kulkas penuh dengan makanan. Kulkas kita itu seperti pasar. Buah-buahan tak bumbunya kabeh komplit. Tapi kalau Nabi enggak, Rezeki yang dimakan itu habis, habis sudah di dalam rumah nggak ada. Nyimpen untuk besok itu nggak ada Rasulullah. Ketika nggak ada yang dimakan, wis tak niat Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Akhirnya Imam Syafi'i menetapkan kalau puasa wajib, wajib harus diniatkan mulai malam hari. Kalau puasa sunnah boleh sebelum zawal, sebelum bohor, dengan catatan belum melaksanakan perkara yang membatalkan puasa mulai zu suku. Ah. Niat itu dalam hati melafatkannya itu menurut madhab syafi'i adalah sun sunnah. Jadi setiap malam sampai niati nawaitu itu an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sana bilahi ta'ala nawaitu saya niati sauma ghadin untuk melaksanakan puasa esok hari an adai daripada melaksanakan fardhi syahri Ramadan kewajiban ada di bulan Ramadan hadhihi sanah pada tahun ini lillahi ta'ala wis kira Nah, Setiap malam itu. Kalau ada yang ketinggalan, ya berarti wajib ngodoi. Loh saya nggak ngelafatkan, tapi hati niat besok puasa cukup. Melafatkan itu cuma sun, sunnah menurut madhab syah, Tapi menurut madhab Imam Malik, itu menurut madhab tiga sebenarnya. Cuma khilafnya itu ada di tabiyyid. Menurut madhab Imam Malik, puasa Ramadan itu satu paket. Ibadah satu paket. Satu bulan itu satu pak? Satu paket. Karena itu wajib niatnya cuma di malam pertama dok. Saya niat puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Uwe satu bulan wis. Setiap malamnya nggak niat nggak apa Kenapa? Sudah pertamanya sudah diniati saulan. Paham ya? Nah, karena itu mazhab Imam Malik itu begini caranya. Malam pertama besok Ramadan malamnya nawaitu soma syahri Ramadan kulli. Saya niat puasa bulan Ramadan semuanya. Wis, enggak pakai niat sudah yang lainnya. Itu menurut mazhab Imam ah. Oh, iya, tapi tidak bisa. Puasa bukan satu paket. Setiap hari puasa sendiri, sendiri, sendiri, sendiri. Karena itu setiap hari malamnya itu wajib diniat. Niatkan. Nah, sekarang apa yang dilakukan habaib? Kalau menurut Habaib mengajarkan dua-duanya diniati. Diniati pertama ngikuti Imam Malik. Malam Ramadan pertama diniati. Saya niat puasa satu bulan penuh. Nawaitu sawma syari Ramadan kulli. Setiap malam dilakukan niat. Apa perlunya? Perlunya kalau kamu ada yang kelupaan di tengah-tengah Ramadan. Kok nggak niat? Wis nyantol ambil pendapati madhab Imam Malik. Lu ya hati-hati. Hah? Jadi malam pertama berarti dua niatnya. Baik. Berarti kalau puasa fardu mulai niat boleh niat mulai tenggelamnya matahari. matahari. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar so? sedik. Kalau puasa sunnah, mulai niatnya malik, tenggelamnya matahari sampai kapan? Sampai dohor. Zawalu syam, syamsi. Tapi dengan catatan, kalau niatnya itu sudah subuh, sebelum dohor, maka tidak boleh mulai subuhnya melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan buah puasa. Baik-baik itu. Jangan engko wis petang piring. Oh, saatnya di wis. Yo, arek kaya iso sapa sama kaya begitu. Puasa sunnah boleh digabung. Saya puasa Senin pas hari Arafah, tak puasai Arafah juga. Digabung jadi satu oleh Puasa wajib oleh. Saya puasa Ramadan sekaligus untuk kasaro. Tak bisa. Tidak boleh tiga digabung. Hah? Oke. Saya puasa Ramadan sekaligus untuk puasa nadar saya. Tidak boleh. Kenapa? Sama-sama wajib. Tidak boleh tiga, tiga digabung. Baik. Nah, yang pertama adalah nih niat. Yang kedua mencegah daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa apa saja. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas satu persatu satu nantinya. Nah, yang jelas puasanya udah deket. Niatnya berarti harus lebih man Mantap. Jangan sampai kita ini menghadapi Ramadan, eh ternyata kita belum siap. Kalau sampean kedatangan orang yang mulia, misal mau mantu, kedatangan mantu yang baru, oh my, dicet. Kemudian disediakan macam-macam, ada di rumahnya. Makanan mulai tahu tempe sampai sate. Tabirnya diganti. Taplaknya diganti. Top-topnya diatur ada di meja. Dibuat itu semuanya demi untuk menyambut tamu mulia datang mantu tercinta, atau tamu terhormat. Sampai sebentar lagi akan kedatangan tamu mulia yaitu bulan Ramadan. Apa yang dipersiapkan? Persiapkan sudah. Oh, mari ngono Ramadan. Untuk sholat terawihnya, jadahnya, untuk baca Qur'annya, mushafnya, Mau Ramadan ini. Rumah disapu, disaput semuanya. Dibersihkan. Oh mau Ramadan ini. Wis, baik gak nonton TV. Misalnya. Wis, baik gak ngono lagu-lagu. Kenapa? Persiapan Ramadan. Yang biasanya main kartu. Wis, gak main kartu. Yang biasanya jagongan. Wis, gak jagongan. Ramadan. Persiapan untuk menyambut tamu yang mul yang mulia. Nah, kalau sudah demikian, ini berarti dinyatakan bahagia dengan masuknya Roma. Senang dengan masuknya Ramadan itu di sepuro Nah Senang dengan masuknya Ramadan bukan berarti Alhamdulillah Ramadan pesenan mebeliake. Ya, Alhamdulillah Ramadan tambah laris. Bukan begitu maksudnya. Ini bukan kendolek dunia. Tapi ini adalah bulan untuk meningkatkan ibadah. ibadah. Kemudian kalau sudah begitu, dia atur. Ngomong. Jangan yang keluar dari omongan kecuali omongan yang nilainya ibadah. Kalau enggak, diem. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Somtu saim tasbih, wa ibadah, wa du'auhu mustajab, wa amaluhu mudaaf." Diemnya orang yang puasa itu sama dengan kamu bertasbih. Meneng gitu. Meneng cok. Jekidek meneng cok. Itu sama dihitung sama Allah. Kamu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Lemes, tidak makan, tidak minum, tidur. Loh, tidurnya itu ibadah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan puasa puasa. Ini bukan berarti wong poso dikon males. Oleh oh, ngono saja maca Quran padha ae kamu tasbih. Lu begini hitungannya. Tidurnya aja dihitung bertasbih. Apa maneng dikiri. Itu loh maksudnya. Diemnya aja dihitung bertaspe. Apa maneng diki dikiri. Tidurnya aja dihitung ibadah. Apa maneng ibadah. Itu berarti kasih ibadah aku kosong. Takut. Ini poso sapi. Tidak perlu kamu zikir, nggak perlu. Kenapa? Dimnya kita aja berzikir meneng coai. Lah, bukan begitu maksudnya. Ini keliru ini. Iki dalili wong malas ini. Ini namanya pelintiran namanya ini. Nah, ini nggak benar ini. Hadis mau dibuat main-main ini namanya. Doanya orang yang puasa mustajab. Nah, saya puasa kok macet, Dit. Saya minta ke ayah Ramadan yang dulu. Lah kok tetap melarat? Loh. Mustajab itu bukan berarti harus sekarang. Satu saat, kalau kamu betul-betul melaksanakan puasa dengan baik, akan kamu rasakan itu. Sing penting jangan kamu itu dikti Tuhan. Kadang-kadang orang itu kalau berdoa sifatnya dikte. Gusti, saya kepingi, saya mohon kepadamu rezik yang banyak, rumah yang bagus sekarang. Waduh. Iki duduk jauh merentang loh gitu. Ah, ya Allah, rahmati aku lancarkan rizkiku, bayarlah hutangku, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah wa alamin. Yang penting kamu usaha setelah itu. Insya Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Keluar. Begitu caranya. Dulu bisa. Aku sedang lagi. Turun dikaya ambil pangeran. Bisa direken aku ambil pangeran. Nah, ini orang namanya gak benar. Kata itu, karena itu Nabi SAW menyatakan, Inna Allah la yakbalu uh, eh, Inna Allah yakbalu doa al-abdi malam ya'jal. Allah itu menerima doa hambanya semenjak dia tidak kesusu. Tidak kesusu, susu. Contoh. Kalau kamu minta kepada manusia. Pak, minta pak. Cepat. Cepat pak. Kasih. Saya butuh nih. Cepat sekarang kasih. Diusir kan. Pak, saya butuh pak. Tolong saya pak. Saya butuh bantuan Anda. Udah. Nggak dikasih. Ketok lagi pak, tolong pak. Saya membutuhkan bantuan Anda. Enggak tiga, belum datang dikasih. Pak, saya benar-benar membutuhkan terus begitu. Lama-lama dikasih. Demikian juga kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Belum dapat, ya Allah. Ya Allah, tetap berharap. Nah, nanti akan kenyataan itu doa. Nah, nanti akan kenyataan itu doa. Itu doa. Karena itu, eh, puasa Ramadan ini, jangan sampai disia-siakan. Manfaat nosing kena, jauhi maksiat di dalamnya, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, insyaallah doa kita akan diterima oleh Allah. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masira mi'ati am. Puasa satu hari. Puasa bukan nganggur. Sambil jihad fi sabilillah, gak harus perang jihad fi sabilillah itu. Sambil ngajar tetap Sambil dakwah tetap ngurusi masjid, tetap ngurusi umat, tetap khidmat kepada umat Rasulullah, tetap sambil puasa. Satu hari saja maka jaraknya dia dan neraka jahanam jauhnya seratus tahun perjalanan. Tiga puluh hari. Kalau sudah tiga tahun, sembilan puluh hari. Kalau sepuluh tahun, Berarti dia menjadi orang yang selamat, tidak tersentuh dari neraka jahan. Hah? Karena itu, coba untuk puasa yang akan datang, kita rubah nah, Kita kan kalau puasa kadang-kadang panjang. Malah sindi Siapno bukan Qur'annya, sekaki, gitari, karamboli, Malah kadang-kadang biasanya nonton TV di dalam rumah, kalau udah Ramadan TV ini ditonton yang jobo. Nonton bareng. Dan sudah satu menjadi satu kebiasaan. Orang Yahudi, orang Nasara ngerusak akhlaknya umat Islam, ngerusak ibadahnya, ibadah puasanya umat Islam lewat televisi. Sampai dulu. Setiap Ramadan malam hari disediakan no permainan sepak bola. Setiap malam Ramadan itu. tal-talan. Akhirnya umat Islam sepi masjidnya. Tidak ada baca Quran. harusnya sepi. Baca Quran jarang. Kenapa? Darus ambil Ronaldo. Masya Allah berjam-jam ada di situ. Pagi hari sampai delok Ramadan, mulai siang hari. Film India diputar terus. Masya Allah, nangis ibu-ibu itu karena usuh. Kak Teko delok Emma Malini. Ini kenyataan. Nah, sekarang ayo wis, dak delok raimu dak Ronaldo. Dan delok raimu dak nih Imam ini, pateni aku tak mau Quran sing akeh, aku tak dikir sing akeh. Diperbanyak itu semuanya. Insya Allah berkat kita perhatian Ramadan, seluruh hajat kita disampaikan oleh Allah. Nanti akan kita bahas perkara-perkara yang batalkan puasa. Dan juga nanti akan kita bahas ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan Ramadan. Nah, sehingga kita masuk bulan Ramadan betul-betul siap. Oh, ini tugas saya. Saya harus menjadi orang sukses di Ramadan tahun ini. Jangan sampai saya menjadi gagal. Belum tentu loh sampean bisa menangi Ramadan tahun yang akan datang. Mata ini tengah jalan ya Bapak sampean. Nah, karena itu ayo Ramadan tahun ini kita maksimalkan. Kita betul-betul jaga, betul. Kita perbanyak ibadah kepada Allah insya Allah berkatnya Ramadan, dunia akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan selesaikan seluruh hajat kita. Amin Allahumma amin.